Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kejadian yang disebut oleh ahli tarikh dalam peristiwa perang Dzatur Riqa'. Lalu kemudian kita melanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Berkata al-muallifu Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar al shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala Faslun Pasal yang berikutnya Dan di sini diberi judul Badar Al-Maw'id Perang Badar yang dijanjikan. Waqad kana Abu Sufyan yawma Uhudin 'inda sarafihi nada. Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir dalam peristiwa perang Uhud pada saat dia kembali dia pun memanggil mau'idukum wa iyana badun aqil perjanjian antara kami dan kalian adalah dar yakni bertemu kembali di Badar pada tahun yang berikutnya ini diucapkan oleh Abu Sufyan setelah selesainya peristiwa perang Uhud di mana kita mengetahui bahwa dalam peristiwa perang Uhud banyak dari kaum muslimin yang meninggal dalam peperangan tersebut. Maka Abu Sufyan bersama dengan kelompoknya dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu maka dia ingin membalas dari kekalahan yang pernah mereka alami dalam peristiwa perang Badar melawan kaum muslimin terbunuhnya tokoh-tokoh musyrikin kurang lebih 70 orang dari mereka ini masih teringat oleh Abu Sufyan pada saat mereka merasa meraih kemenangan dalam peristiwa perang Uhud maka semangat mereka kembali bangkit sehingga mereka pun menantang kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Perjanjian antara kami dan kalian adalah Badar. Al-am al-muqbil pada tahun yang berikutnya. Pada tahun yang berikutnya. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian para sahabatnya untuk menjawab tantangan Abu Sufyan. Menjawab dengan mengatakan kepadanya, "Na'am, iya." Subhanallah. Lihat dalam kondisi kaum muslimin secara zahir mereka terkalahkan dalam peristiwa perang Uhud. Namun tidak melemahkan semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak melemahkan keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi pertolongan kepada kaum muslimin memberi pertolongan kepada agamanya sehingga dengan penuh keyakinan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjawab iya kita ketemu kembali Badar pada tahun yang berikutnya. Nah, karena perjanjian mereka yang akan bertemu di Badar pada tahun yang berikutnya inilah sehingga disebut Badar ini atau peristiwa yang disebut Ghazwatu Badar Al-Maw'id. Disebut Badar Al-Maw'id. Yani Badar yang jadi tempat perjanjian untuk kembali bertemu berperang antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan juga disebut peristiwa ini Badar Ats-Tsalitsah. Badar yang ketiga. Disebabkan karena kontak atau uh, pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy di tempat yang disebut Badar itu terjadi tiga kali. Kejadian yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya yang disebut Badar al-Ula yang juga disebut Ghazwatu Safawan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabatnya mengejar Kurus bin Jabir yang menyerang hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah ketika itu. Ini disebut Badar yang pertama. Badar yang kedua yang masyhur yang disebut Ghazwatul Badar Al-Kubra di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Allah Azza wa Jalla memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian Badar yang ketiga yang disebut dalam peristiwa ini disebut Badar At-Thalithah Badar yang ketiga yaitu perjanjian mereka untuk kembali bertemu dengan orang-orang musyrik di Badar dan dahulu Badar itu merupakan pasar ya merupakan pasar tempat perdagangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma kana Sya'ban min hadhihi as-sanah Nahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Badr Maka pada saat tiba bulan Sya'ban dari tahun tersebut yakni tahun keempat Hijriyah pada tahun yang berikutnya karena perjanjian mereka di tahun peristiwa terjadinya peristiwa perang Uhud tahun ketiga Hijriyah maka di bulan Syaban yang dimaksud di sini tahun berikutnya disebabkan karena Ramadan terjadi eh, yakni perang Uhud terjadi bulan Ramadan maka setahun di bulan Syaban bertepatan di bulan Syaban maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mendatangi Badar sebagaimana yang telah dijanjikan maka di sini juga menunjukkan uh, kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunaikan janjinya ketika Rasul memerintahkan pada para sahabat untuk menjawab iya kita akan bertemu kembali dalam peristiwa perang Badar eh, perang Badar yang berikutnya tahun yang berikutnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab menjawab dan beliau menunaikan apa yang telah beliau janjikan maka ini tentu eh, menunjukkan Kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kejujuran beliau demikian pula menunjukkan keberanian beliau dan juga ini menunjukkan uh, salah satu akhlak di mana beliau menunaikan janji bahkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy dan ini juga membangkitkan saat kaum muslimin bahwa kaum muslimin tidak tidaklah lemah mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersama mereka. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi Badar dan disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar bersama 1500 pasukan. 1500 para sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara mereka ada 10 orang yang Eh, berkuda. Sepuluh orang yang menunggang kuda. Dan yang membawa bendera ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي lalu beliau mengangkat untuk menggantikan kedudukan beliau di Madinah karena juga beliau ikut perang ikut keluar menuju Badar maka beliau mengangkat sebagai pengganti beliau memerintah Madinah Abdullah bin Abdullah bin Ubay anaknya Abdullah bin Ubay tokoh uh, munafiqin فأقام هناك ثمانية ليال ثم رجع ولم يلق كيدا maka beliau tinggal di Badar selama delapan malam beliau tinggal di Badar selama delapan malam ini menunjukkan kesungguhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang melawan orang-orang musyrikin Lalu eh, sampai menunggu sampai tinggal di di Badar selama delapan malam menunggu kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka tidak pun tidak juga terlihat. Walam yalqah eh, kaidan sehingga beliau tidak menemui adanya pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi tidak terjadi pertempuran pada saat itu. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju Badar وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش nah, ini disebutkan sebabnya apa sebabnya orang-orang Quraisy mereka tidak datang ke Badar pada saat itu yang demikian disebabkan karena Abu Sufyan keluar bersama dengan orang-orang Quraisy Ini mereka juga sudah bersiap-siap untuk berangkat mereka pun sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju Badar menepati janji mereka. Falamma kana bi tariq badalahum Maka pada saat mereka telah mengambil sebagian perjalanan telah mengambil sebagian perjalanan maka nampak bagi mereka bahwa mereka harus kembali dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Badar. Dan sebagian menyebutkan bahwa ketika itu mereka baru sampai di daerah yang bernama Murru Dhahran dan Murul Zahran kurang lebih 40 km dari kota Makkah. Jadi belum begitu jauh. Ya, belum begitu jauh. Lalu kemudian mereka kembali. Alasannya mengapa mereka kembali? Li ajli jadbi sanatihim faraja'u. Disebabkan karena uh, paceklik yang menimpa mereka pada saat itu, pada tahun itu. Uh, mereka Eh, tertimpa kekeringan, kekurangan makanan sehingga itulah yang menyebabkan mereka kembali dan tidak melanjutkan perjalanannya. Wahai al-ghazwatu tusamma Badran al tsalitsah Perang ini disebut perang Badar yang ketiga. Wa Badar al-maw'id dan juga disebut perang Badar yang dijanjikan. yakni perang Badar sebagaimana yang telah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pasal yang berikutnya yang disebut Ghazwatu Dumatil Jandal. Perang Dumah Al-Jandal. Disebutkan oleh al Hafidh Ibnu rahimahullah wa kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Dumatil Jandal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Dumah Dumatul Jandal. Dan Dumatul Jandal perjalanan Eh, antara kota Madinah menuju Dumatul Jandal ini sangat jauh. Apabila mereka melakukan perjalanan dengan perjalanan yang cepat, mereka baru sampai ke Dumatul Jandal ya apabila mereka menempuh perjalanan selama 15 malam. Selama 15 malam. Ini yani menunjukkan jarak yang sangat jauh antara Dumatul Jandal dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daerah ini Dumatul Jandal itu lebih mendekati Negram, lebih dekat dari Damaskus. Jarak perjalanan antara Dumatul Jandal menuju ke Damaskus apabila seorang melakukan perjalanan yang cepat itu selama lima malam. Selama lima malam sehingga uh, Dumatul Jandal itu lebih dekat dari negeri Syam dari Damaskus daripada kota uh, Al-Madinatun Nabawiyah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat menuju ke Dumatul Jandal dan disebutkan pula bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membawa seribu pasukan ketika itu membawa seribu pasukan untuk menuju ke Dumat Al-Jandal fi Rabi'il Awal min sanati khamsin pada Rabi'il Awal pada tahun kelima Hijriyah thumma raja'a fi athna'it tariq kemudian beliau kembali di pertengahan perjalanan yakni belum sampai ke daerah Dumat Al-Jandal walam yalqa harban dan beliau tidak menemui adanya peperangan wa kana al al-Madinati Siba' ibna Urfutah dan beliau mewakilkan untuk memimpin kota Madinah Sibah bin Urfutah dan begitu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meninggalkan Madinah maka beliau tidak membiarkan kota Madinah kosong dari kepemimpinan ada yang menjadi pengganti Rasulullah alaihi salatu maka pada saat beliau berangkat ke Dumatul Jandal maka beliau mengangkat uh, Siba' bin Urfutah yang menjadi wakil beliau di kota Al-Madinah dan diketahui dalam sejarah bahwa Siba' bin Arfutah ini diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengganti beliau dalam dua peristiwa. Yang pertama peristiwa Dumatul Jandal yang telah kita sebutkan tadi, kemudian dalam peristiwa yang kedua pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar. Pada saat beliau keluar menuju Khaybar, maka beliau juga Eh, mengangkat Siba' bin Urfutah untuk menggantikan kedudukan beliau di Dumatu Al-Jandal. Maka ini ma'asyara liqa rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di sore hari ini karena pasal yang berikutnya ini pasal yang juga menerangkan tentang peristiwa penting dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu uh, terjadinya perang Khandaq atau juga disebut perang Al-Ahzab yang ini insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah